Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-8 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Kasdu Dewa sebagai Dapunta, Yuli sebagai Cempaka, Ai sebagai Kinanti, Niko Septiawan sebagai Burangrang, dan pembawa cerita Neni Sumarti selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya mendapat tantangan dari Sang Dapuntahyang. Penguasa besar itu akan mengabulkan segala macam permintaan Prabu Purbaya jika dapat menahan serangannya sebanyak 10 jurus. Tuan Dapunta memberikan kesempatan kepada anak cucu keturunan dari Lingga Warman untuk memimpin tanah itu. Dan Tuan dapat mengatur kebijaksanaan itu dari tempat ini. Aku akan memberikan kedaulatan pada Taruma Negara. Jika memang engkau dapat menahan sepuluh juru seranganku. Tetapi bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Apa yang kau pertaruhkan, Hai Raja Muda? Ah, baiklah. Aku sudah kepalang basah, Tuan Dapunta. Apa yang kau kehendaki? <laughs> Aku minta engkau tunduk padaku. Sunda dan sebelas negara memberikan upeti setiap tahun kepadaku. Tidak, Tuan Dapunta. Tuan tidak boleh melibatkan sebelas kerajaan itu. Mereka tidak terlibat dalam urusan ini. Biarlah urusan ini menjadi tanggung jawabku. Tanggung jawab dari kerajaan Sunda. Hahaha. <laughs> Engkau benar-benar seorang raja muda yang penuh percaya diri. Jika begitu, kemarilah. Ikutlah aku. Sang Sang Dapuntahiang yang agung melesat naik ke atas atap dari serambi biliknya dan kemudian melesat jauh meninggalkan istananya, sementara Prabu Purbaya mengikutinya dari belakang. Oh, luar biasa sekali kecepatan larinya. Aku dapat tertinggal jauh jika tidak mengerahkan seluruh tenagaku. tokoh utama dari bumi Nusantara pada masa lalu saling berkejaran di tengah kegelapan. Prabu Purbaya yang telah mengerahkan segala kemampuannya tetap saja berada beberapa tombak di belakang Sang Dapuntahyang. Mereka berlari terus sampai akhirnya. Engkau hebat sekali, hai Raja Muda. Dapat mengimbangi kecepatan lari. Tetapi janganlah engkau menjadi jumawa. Aku justru akan merobohkanmu tidak lebih dari lima jurus. Sudahlah Tuan Dapunta. Tidak perlu Tuan berbaik hati padaku lagi. Aku sudah menerima syaratmu itu. Sepuluh jurus. Tidak perlu kau kurangi lagi. Sang Dapunta Hyang tersentak melihat sikap dari Prabu Purbaya yang penuh percaya diri itu. Ia mencoba untuk menilai lebih lawan di hadapannya. Tetapi keangkuhannya sebagai seorang raja besar menghalangi semua itu. <laughs> bagus, bagus. Kau hebat, Hei Rajamu. Keluarkanlah seluruh kepandaian. Bukit Karang ini tidak akan menjadi luluh karena kekuatan. Juga di kesunyian tempat ini. Tidak akan ada seorang pun yang akan menjadi korban karena akibat dari lontaran tenaga kita. Bersiaplah. Huh? Jaga seranganku ini, hai Raja Muda. Hai! Keangkuhan dari Sang Hyang sebagai seorang maharaja besar mendorongnya untuk segera menjatuhkan lawannya. Serangannya yang bagaikan angin prahara menggulung Prabu Purbaya. Menyadari akan kehebatan serangan lawannya, Prabu Purbaya melenting tinggi menghindarkan pusat kekuatan serangan lawannya dan dari atas ia melontarkan aji kelelawar sakti. Tiga jurus sudah berlalu, Tuan Dapunta. Silahkan, Tuan dapat melanjutkannya. Oh, kau benar-benar hebat, Hei Raja Muda. Tapi sekarang, tahanlah seranganku berikutnya. Hup! Jurus keempat Tuan Punta. Iya. Serangan berikutnya dari Maharaja Dapunta Hyang agak mengherankan Prabu Purbaya. Perbawanya tidaklah sebagaimana serangannya semula. Tetapi dalam sekejap kemudian, gerak dari Prabu Purbaya terasa terhadang. Kemanapun Prabu Purbaya bergerak, terasa ada kekuatan yang luar biasa yang menghambatnya. Yang jagat Dewa Betara, kekuatan apakah yang menghadang gerakku? Enam jurus sudah berlalu. Serangan yang menekanku semakin tiada terkira. Aku akan mengelarkan aji penolak bala. Hup! Aji penolak bala tidak lagi mampu menolong. Tujuh jurus sudah berlalu. Kau tidak akan bisa menahan seranganku ini, hai Raja Muda. Celaka! Celaka! Prabu Purbaya melempar tubuhnya beberapa kali, berusaha untuk menghindarkan serangan gelombang kekuatan yang sangat hebat. Akan tetapi, kekuatannya seakan-akan telah diikat oleh kekuatan gaib dari lawannya. Tubuh Prabu Purbaya mulai dibasahi oleh luka kecil akibat karang-karang yang cukup tajam di sekitar arenanya. Oh, aku tidak dapat berbuat lain lagi kecuali mencoba menerima kekuatannya kekuatan serangan lawanku dengan seluruh kekuatanku. Agung, berilah aku kekuatan untuk menerima serangan lawanku. yeah! Kekuatan yang tiada terkira hebatnya saling bertumbukan, tetapi nampak Prabu Purbaya terdorong mundur hingga beberapa tombak. Sementara Sang Dapun Tahyang terjajar mundur beberapa tindak, melihat lawannya yang terlempar jauh dalam keadaan yang tidak siap. Sang Dapun Tahyang kembali melesat maju, siap mencengkram jalan darah Prabu Purbaya untuk melumpuhkannya. Ah, ini jurus kesembilan. Ya! Yeah! Oh! Uh! Melihat lawannya yang siap melumpuhkannya, Prabu Purbaya mengangkat tangannya, menerima cengkraman tangan Sang Dapunta dengan tangan kirinya. Tetapi secepat kilat, setelah menyadari kegagalannya, Sang Dapunta menyusulkan tangan kanannya. Kembali Prabu Purbaya menerima cengkraman tangan lawannya dengan tangan kanannya. Yeah! masih kuat untuk menerima kekuatanku, hai Raja Muda. Oh, aku tidak boleh berbuat salah. Sedikit kesalahanku dalam bertindak akan hancurlah seluruh rencanaku. Mudah-mudahan Aji Banyu Agungku dapat mengatasi lawanku. Menyadari akan desakan serangan lawannya, Prabu Purbaya kemudian mulai mengeluarkan Aji Banyu Agung yang merupakan Aji Pamungkas dari seluruh kekuatannya. Melalui tangan yang saling cengkram, Dua kekuatan yang maha hebat tersalur, Sang Hyang, Maharaja besar dari tanah seberang, terkejut ketika merasakan adanya tenaga yang aneh berhawa dingin tiada tertahankan, mulai mendesak masuk, mengacaukan kekuatannya. Tetapi ia kembali memusatkan perhatiannya dan kemudian mengempos tenaganya. Kita tinggalkan dahulu Prabu Purbaya dan Sang Dapuntahyang yang perkasa yang tengah terlibat dalam pertarungan. Sekarang marilah kita kembali ke tanah Pasundan, ke Istana Tarumanegara, ke sebuah ruangan khusus yang dijaga sangat ketat, yaitu ruangan tempat Cempaka dan dua orang cucu Prabu Linggawarman ditahan. Pada malam yang bersamaan, Cempaka nampak begitu gelisah. Sementara itu, Raden Burangrang yang duduk beberapa tombak darinya bersama dengan adiknya Kinanti turut juga merasakan kegelisahannya. Yang aku, mengapa Kakang Prabu belum juga kembali? Begitu sulitnya kau urusannya. Oh, apakah yang harus aku lakukan jika menjelang saat pengadilan itu dimulai besok? Kakang Prabu belum juga datang. Oh, jika memang aku ingin menyusul, kukira tanpa pendamping, aku tidak akan dapat menyusul Kakang Prabu. Oh, yang jaga Dewa Batara, apakah yang harus aku lakukan? Oh, iya, iya. Aku harus mematuhi pesan Kakang Prabu untuk menjaganya hingga pengadilan itu dimulai. Ya, aku harus menjaganya. Tuanku. Oh, iya. Ada apa nanti? Apakah sebenarnya yang tengah dilakukan oleh tuanku Prabu Purbaya? Uh, saya hamba hamba melihat tuanku nampak begitu gelisah. Ah, besok kalian akan tahu semuanya. Sekarang sebaiknya kita berdoa saja agar yang dilakukannya saat ini akan berhasil terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya, aku percaya kalian. Semoga saja. Ya, semoga kebenaran akan menampakkan kebenarannya. Ya, kembalilah beristirahat. Baik Tuan Permaisuri. Permaisuri Agung dari Kerajaan Sunda kembali mencoba menenggelamkan dirinya dalam semedi. Mencoba mencari hubungan dengan suaminya yang jauh di negeri seberang. Akan tetapi menjelang tengah malam, tiba-tiba Cempaka merasakan suatu kegelisahan yang tiada tara. Ia merasakan bahwa suaminya mendapat kesulitan yang hebat. Yang jaga Dewa Batara. Agaknya suamiku sedang dalam keadaan yang sulit. Ia menemukan seorang lawan yang sangat hebat. Aku akan mencoba membantunya. Hup! Cempaka memusatkan perhatiannya semakin dalam pada wujud suaminya. Dan kemudian ia mulai menyalurkan kekuatan saktinya, kekuatan Banyu Agung. Tubuhnya mulai nampak bersinar keemasan. Kilau cahaya kuning yang membias di seluruh tubuhnya merupakan pertanda akan bangkitnya kekuatan agung, kekuatan suci yang bersemayam di dalam tubuhnya, yaitu Nyai Pohaci, yang merupakan permaisuri dari Hyang Wisnu yang bersemayam di dalam tubuh suaminya. Bersamaan dengan cahaya yang mulai membias, suasana di ruang tahanan tiba-tiba saja menjadi dingin teramat sangat. Kinanti dan kakangnya Raden Burangrang segera saja memusatkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan diri. Kakang, eh, apakah yang tengah terjadi ini? Wah, lihat itu kakang. Tubuh Tuanku Permaisuri bercahaya berkilauan. Agaknya ini semua adalah karena... Jangan berbicara adik nanti. Kekuatan dingin ini dapat menyusup membekukan dirimu. Pusatkan seluruh kekuatanmu. Baik, Kakang. Hawa dingin yang merambat dari dalam diri Cempaka menembus sampai keluar dinding ruangan. Beberapa orang penjaga di antara mereka, ada beberapa tokoh andalan dari tanah seberang pun mendapat kesulitan. Eh, uh, apa ini? Eh? Tiba-tiba saja hawa dingin yang teramat sangat muncul di tempat ini. Oh, oh celaka! Lihat, prajurit itu rupanya tidak dapat mempertahankan diri. Pasti ada pengacauan. Ayo cepat, cepat adik bagus. Beritahu kakang Karma duga. Ayo, baik kakang. Maka Tiga orang prajurit itu telah membeku tidak sadarkan diri. Hmm. Aku, aku akan melihat ke dalam ruangan tahanan itu. Oh, oh, oh, yang jagat Dewa Batara. Oh, hawa dingin ini eh, semakin tidak tertahankan. Oh, oh, oh. juga merupakan salah seorang tokoh dari tanah seberang itu, tidak sanggup lagi menahan rasa dingin yang menusuk tulang. Ia berlari menjauhi pintu ruang tahanan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.